الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد جلاله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rekan-rekan yang disayang Allah Pada malam hari ini kita perlu syukur Bisa berhimpun di salah satu tempat terbaik Di rumah Allah Yang kita berharap dengan perhimpunan kita ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita Menaikkan sayap-sayap malaikatnya yang memohonkan ampun untuk kita, menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillah. Ya Kemudian acara yang digagas oleh panitia ini patut kita syukuri bersama meskipun sebenarnya kalau membedah saya lebih nyaman kalau ada pembandingnya membedah karena membedah tulisan sendiri itu sesuatu yang nanti jadinya cuma promosi. Tetapi saya bersemangat untuk bisa sowan ke depan teman-teman sekalian di pengurus cabang pemuda Muhammadiyah Masyarakat Asia Kecamatan Rodajan pada hari ini karena buku ini Insya Allah 100% royalti dan juga keuntungan penerbitnya akan disumbangkan untuk dana perjuangan di Gaza, Palestina maupun juga di Suriah. Kemarin pada majelis mulia Nabi pekan yang lalu di Masjid Jogokarian setiap Kamis jam 4 seperempat kami sudah menyampaikan bahwa sifat kita memandang perjuangan di Palestina dan juga perjuangan di Suriah bukan sebagai sebuah perjuangan mereka tetapi itu adalah perjuangan kita semua umat Islam untuk memuliakan dan mempertahankan tanah suci Palestina, Masjidil Aqsa dan Al-Quds dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh penjajahan dan mereka mewakili kita semua dalam perjuangan semesta tersebut. Jadi perjuangannya bukan perjuangan mereka, tetapi perjuangan kita semua yang diwakili oleh mereka. Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disepakati oleh para fasirin surah Al-Baqarah ayat ke-251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dhum li ba'din la fasadatil ardh kalau Allah tidak menahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya bumi ini akan rusak dan binasa. Jika pemuda-pemuda Palestina di Gaza, di tepi barat, di Masjidil Aqsa tidak melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Zionis itu, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh penjajahan itu akan meluas tidak hanya di Palestina saja tapi bahkan menyentuh tempat-tempat suci yang kita muliakan di kalangan kaum muslimin. Kita nah, ingat di bendera Israel lain seperti dijelaskan oleh para pendiri negaranya yang diharapkan menjadi erat Israel. Negara Israel Raya adalah sesuai dengan benderanya yang di garis atas ada warna biru, kemudian ada bintang segi enam di garis bawah, ada garis warna biru lagi, Dua garis yang mengapit bintang yang mereka sebut sebagai bintang David itu disebut sebagai sungai Nil yang atas dan sungai Efrat yang bawah. Jadi cita-cita mereka adalah sebuah negeri besar yang membentang antara sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Dan itu tidak akan mereka berhenti hanya soal negara Palestina semata, tetapi mereka akan terus melakukan kerusakan-kerusakan sampai mereka cita-citakan terkabul. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adapun yang disebut menyimak kisah merajut makna ini sebenarnya bukan buku. Pengertian buku menurut saya adalah satu tulisan yang memang dikhususkan membahas satu persoalan secara komprehensif dari A sampai Z-nya tentu saja tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, tetapi memang dikhususkan untuk membahas satu masalah dari A sampai Z dan kemudian disertai dengan sistematika yang bisa diikuti dengan baik. Sedangkan ini bukan buku, ini kumpulan tulisan. Kumpulan tulisan pun yang dihimpunkan yang terserak-serak dari apa yang kami kicaukan sehari-hari di jejaring sosial Twitter. Dan ini yang kemudian kerja keras dari para editor, para penyiting, menjadikan buku ini lebih nyaman dibaca daripada penggalan-penggalan. Tetapi intinya adalah dia memang kumpulan tulisan. Maka kalau kita mau membedah, kita mau bedah tema apa ini isinya segala tema bermacam-macam random dan acak meskipun kita masih bisa ikuti banyak-banyak judul di antara tulisan-tulisan ini nah hadirin yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kami tadi siang berada di Perlindungan dan insya Allah buku ini pekan ini masuk cetakan kedua setelah satu bulan yang lalu selesai cetak dan dipasarkan jadi puji syukur kepada Allah cetakan pertama buku ini habis dalam waktu satu bulan untuk menjadi insya Allah Eh, sebagian dari amanah umat Islam alhamdulillah kalau sahabat Al-Aqsa sampai hari ini penggalangan dana melalui jaringan kita-kita ini lembaga swasta kecil hanya didirikan oleh perorangan beberapa orang gitu ya maklum saja kalau kecil tapi alhamdulillah sudah terkumpul sampai hari ini 1,7 miliar rupiah insya Allah akan kita berangkatkan ke Gaza pada tanggal 2 Desember Termasuk yang diutus untuk membawa amanah ini adalah kami Mohon doanya mudah-mudahan bisa menaikkan amanah Tanggal 2 kami berangkat penerbangan dari Jakarta ke Kairo Lalu dari Kairo insya Allah masuk ke Gaza dalam pintu Rafah di Sinai Terencanakan dari sana Sebagian juga akan ditugaskan menuju ke Suriah Sebagian menuju Sudan Karena amanah sahabat al ini diantaranya Di Sudan kita punya sekitar 40-an mahasiswa 40-an mahasiswa kedokteran dari orang Gaza yang disekolahkan di sana. Jadi kedepannya kita berharap tidak perlu mendatangkan dokter jauh-jauh dari Indonesia karena di Gaza itu gitu ya lima persen penduduknya adalah dokter. Jadi bisa menangani seluruh korban jika terjadi bentrokan-bentrokan dan perjuangan melawan penjajahan Israel kita menganggap ini lebih efisien daripada kita mendatangkan mahasiswa Gaza ke sini ke Indonesia ataupun eh, mengirimkan dokter ke sana. Meskipun insya Allah kita akan tetap membawa dokter juga ke sana, tetapi ini sebagai justru lebih banyak kita akan mengambil manfaat belajar gitu ya. Dokter-dokter yang dikirim ke sana itu juga senang, pembelajarannya sangat banyak menangani situasi kegawat darurat yang sangat-sangat kompleks di sana. Insya Allah mohon doanya, target kita kemarin dengan 2 miliar tapi sampai hari ini sudah 1,7 kita harapkan akhir pekan ini terpenuhi yang itu atau insya Allah kalau Allah izinkan lebih kita memang bukan lembaga-lembaga besar tapi insya Allah kita insya Allah coba salurkan dengan efektif dan efisien untuk saudara-saudara kita di sana Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita menyimak kicau merajut makna dan kita ambil saja satu bagian kecil dari mungkin hanya satu halaman di dalam buku ini, bagaimana kita ini sebenarnya dalam setiap keseharian kita bertebaran berbagai macam kicauan bukan cuma burung tetapi juga kicauan manusia, kicauan media, kicauan keadaan, segala macam yang membuat kita sejenak bisa memicingkan pendengaran kita untuk menyimak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi setiap yang kita dengarkan itu. Yakni Allah mengatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang menyimak perkataan-perkataan berbagai macam perkataan dari manapun juga mereka simak baik-baik tetapi tabi'una ahsana minhu hanya mengikuti yang terbaik saja di antara semua perkataan-perkataan itu. Sebelum Muqaffat menjelaskannya dengan kalimat yang sangat indah. Ini untuk para pelajar, para penuntut ilmu, kalimat beliau ini luar biasa. Kata beliau, tulislah hal terbaik yang kalian dengar. Kemudian, hafalkanlah hal terbaik yang kalian tulis. Kemudian, bicaralah hanya dengan hal terbaik yang kalian hafal. Apa itu? Tulislah hal terbaik yang kalian dengar. Kita mendengar apapun juga, tetapi hanya menuliskan hal terbaik yang kita dengar itu. Dari semua yang kita dengar, kita hanya menuliskan hal terbaiknya. Lalu kita menghafalkan dari hal-hal yang kita tulis banyak itu, kita hafalkan hal terbaik yang kita tulis. Dan sesudah itu, kalau kita sedang berbicara, kita sedang berkomunikasi, kita sedang berbincang, kita sedang berkhotbah, kita sedang berpidato, kita sedang bicara apapun dalam bentuk pembicaraan apapun, kita hanya boleh mengeluarkan dari lisan kita hal-hal terbaik yang kita hafal. Ini menjamin betapa selamatnya lisan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab kata Sidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah ditegur Rasulullah karena mempertanyakan ketika Rasulullah bersabda kebanyakan manusia itu masuk neraka karena lisannya. Maka ketika itu muat protes ya Rasulullah, apakah kita disiksa hanya karena ucapan kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celaka wahai muat, pikiran kau ini orang Madinah yang paling cerdas. Bukankah kebanyakan manusia itu disultahkan kepalanya ke neraka karena apa yang mereka ucapkan? Dan ini yang menjadi latar Kenapa buku ini diberi judul menyimak kicau merajut makna? Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma ahsana Orang-orang yang kemudian mendengarkan perkataan-perkataan dari pun juga, tetapi mereka mencatat yang terbaik, menggunakan yang terbaik, mengikuti yang terbaik untuk menjadi amal di dalam kehidupannya. Maka sebaik-baik yang kita simak adalah al Al Karim dan kita sangat biasa belajar dari al Al Karim itu dalam berbagai macam kisah yang dituturkan dengan begitu indahnya. Al-Quran misalnya mencontohkan kepada kita satu kisah yang sangat indah. Dalam Quran ada surah yang disebut sebagai An-Naml, surah semut. Di dalam surah An-Naml itu ada kisah tentang bagaimana Sulaiman alaihissalam dihimpunkan bala tentaranya yang sangat dahsyat. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu al-jinn wal insi wa tayri hum yuzaun. Dan dihimpunkan bagi Sulaiman bala tentara yang amat sangat banyak di antaranya mereka ada yang jin, ada yang manusia, ada hewan-hewan dan ada burung-burung. Lalu mereka kemudian dibaris-bariskan dalam suatu komando yang teratur rapi. Lalu mereka berjalan melakukan sebuah perjalanan dakwah yang besar hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan dakhulu masakinakum la yahtimakum sulaiman wa jumuduhu wa hum la yashurun kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza atau ala wadin naml sampai ketika mereka tiba di sebuah lembah lembah yang dihuni oleh para semut senam senablatun berkatalah seekor semut disebut naflah betina ini menunjukkan betapa agungnya ilmu Allah Allah maha tahu bahwa semut itu punyanya ratu tidak punya raja jadi semut itu pimpinannya perempuan betina senam senablatun bukan senam naflut kolat senamlatun bukan kolamandun tapi kolat senamlatun berkata seekor semut perempuan yang menjadi ratu mereka ya ayuhan namlu wahai sekalian para semut masa masakinakum masuklah kalian ke dalam tempat perlindungan tempat perlindungan kalian la yahtimannakum Sulaiman semoga tidak menginjak kalian Sulaiman wa junuduhu dan juga pasukannya itu hum la yashkurun sedang mereka tidak menyadarinya. Di Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Kuwait dan Qatar ini Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar dan juga Dr. Umar Al-Mukbil mendirikan satu lembaga namanya Lembaga Tadabur Quran. Lembaga Tadabur Quran ini sebuah lembaga yang menghimpunkan tadabur Quran dari siapapun juga dihimpunkan di dalam buku-buku yang kemudian terbitkan. Jadi silakan orang-orang yang punya tadabur terhadap ayat-ayat tertentu bisa mengirimkan email, SMS, mengirimkan naskahnya lewat pos atau apapun Pendek-pendek bisa saja. bisa lewat SMS, lewat email. Pendek-pendek saja, tapi dikirim ke lembaga itu untuk nanti diedit, disunting mana yang layak untuk diterbitkan di dalam sebuah buku. Dan di dalam bukunya yang seri kedua kami menemukan tadabur terhadap ayat ini. Yakni ayat yang sangat pendek di dalam surah An-Naml ini. Hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu masakinakum la Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, saya mencantumkan tadabur surah An-Naml itu di dalam buku ini di antaranya dan saya juga banyak mencantumkan tadabur-tadabur ayat lain yang sangat indah. Di antaranya yang ingin kita bahas malam hari ini adalah tentang surah An-Naml ini. Apa pelajaran besar dari semut semut itu? Yang pertama, semut itu adalah satu golongan kelompok yang memiliki pimpinan. Mereka adalah termasuk golongan hewan yang di dalam kesehariannya hidup dalam keteraturan yang sangat terbatas. Maka semut-semut itu adalah hewan yang dimuliakan oleh Al-Quran sehingga salah satu nama di dalam surah surah yang ada di Al-Quran itu diberi nama dengan nama hewan semut ini. Kalau kita ingin melihat gambaran yang disebutkan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di dalam surah As-Saraf, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annakum bunyanum marsus Sesungguhnya Allah mencintai suatu kaum yang berjuang, berperang, berjihad di jalannya dengan keadaan berbaris-baris rapi seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang tersusun kokoh maka semut adalah contohnya bagaimana semut-semut itu membangun sebuah sistem keteraturan karena adanya kepemimpinan di dalam masyarakat mereka jadi masyarakat semut mengenal ratu juga mengenal job description yang jelas mana semut pekerja, mana semut prajurit, mana semut-semut yang lain sangat indah. Bahkan mereka di dalam perjalanan-perjalanan ini ketika mencari sumber makanan bagi kaumnya, mereka bukan kaum yang orang-orang yang egois sehingga kalau cari makan untuk dirinya sendiri, tetapi semut itu berhimpun-himpun seperti yang dipuji oleh Rasulullah tentang kabilah yang disebut sebagai kabilah Ghifar di negeri Yaman. Di kabilah Ghifar di negeri Yaman asal dari sahabat yang agung Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu dan juga kabilah Ash'ar yang adalah asal dari sedina Abu Musa Al-Ash'ari dari Yaman itu dipuji Nabi karena mereka itu kalau musim paceklik tiba maka berhimpun seluruh kaumnya lalu makanannya dijadikan satu di antara mereka kemudian nanti mengambil sesuai keperluan keperluan keperluan keperluan sedikit demi sedikit jadi tidak ada yang menimbun-nimbun melebihi keperluannya tidak ada juga yang kemudian sampai kekurangan semuanya dirasakan bersama-sama meskipun masih punya banyak mereka sumbangkan semua meskipun cuma tinggal sedikit tapi mereka tetap diizinkan untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan Inilah sebut yang menjadi barisan yang tersusun rapi dan kokoh hendaknya manusia di dalam mencapai tujuan-tujuannya belajar kepada semua. Salah satu peribahasa Arab yang Arab tua yang ada di Yaman yaitu dari kabilah Adenan memberikan kepada kita satu pemahaman yang menarik. Kata peribahasa itu kalau mau pergi cepat pergilah sendiri. Kalau mau pergi jauh, pergilah bersama. Kalau mau sampai tujuan, pilihlah pimpinan. Pilihlah pemimpin. Jadi kalau mau pergi cepat, pergilah sendiri. Kenapa kalau mau pergi cepat, pergilah sendiri? Kalau sendiri biasanya cepat-cepat bisa. Tetapi kalau mau pergi jauh, pergilah bersama. Catatannya tidak mungkin cepat pergi bersama-sama itu Kenapa tidak mungkin cepat naik bis bareng-bareng itu baru lima menit jalan sudah ada yang nembung mau ke toilet jajan. 5 menit kemudian ada yang turun beli jajan gitu, beli minum. 5 menit kemudian ada yang turun ke toilet lagi. Ditanya kok nggak tadi tadi? Mau saya sekarang bukan tadi. Dan seterusnya. Berjalan bersama-sama itu memang lebih lambat. Maka untuk sampai ke tujuan, jadi kalau berjalan cepat mau perginya cepat jalan sendiri kalau mau perginya jauh jalan bersama karena jarak yang jauh itu menjadi tidak terasa ketika kita bersama-sama ketika kita dalam kerukunan ketika kita dalam kebersamaan tetapi itu belum belum menjamin sampai tujuan baru sampai ke tujuan kalau kita memiliki pemimpin ini insya Allah menjadi pelajaran bagi kita maka kenapa Muhammadiyah menjadi sebuah persyarikatan yang dahulu begitu luar biasa di dalam membawakan semangat untuk bangkitnya bangsa Indonesia kita menganggap hari kebangkitan nasional seharusnya itu bukan dari Budi utama, tapi dari Syarikat Islam dan juga hari pendidikan nasional seharusnya bukan Taman Siswa tapi Muhammadiyah karena bahkan Ki Hajar Dewantara pun pernah menjabat sebagai bagian pendidikannya di Hope Bestur Muhammadiyah ini menjadi satu spirit besar bagi kita karena dia terorganisasi dengan rapi. Ketika banyak pengajaran keislaman masih terseok-seok dan tidak terorganisasi dengan rapi, Allah yakni Kiai Ahmad Dahlan memberikan kepada kita satu inspirasi tentang bagaimana berharokat, bagaimana berpergerakan, membangun sebuah gerakan terpadu yang bisa membawa kemajuan bagi bangsa kita. Pelajaran kedua dari semut itu adalah semut ini, seekor semut ini, ini menyeru kepada bangsanya, menyeru kepada rakyatnya untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Ada seekor semut itu mengatakan kepada teman-temannya ya ayuhan nablu dukulu masakiyakum la yahtimanakum Sulaiman wa juluduhu wa la yashurun. Ayo para semut semua mari kita masuk ke dalam lubang-lubang perlindungan kita karena sungguh jangan sampai Sulaiman dan bala tentara yang menginjak kalian sedang mereka tidak menyadarinya. Dan semut menyelamatkan sesama semut itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat terhormat dalam Quran. Kisahnya diceritakan abadi sejak Muhammad SAW sampai hari kiamat. Kisahnya diceritakan semut yang ngomong untuk menyelamatkan teman-temannya ini kalimatnya yang diabadikan oleh Al-Quran Karim maka lebih-lebih mulia lagi kalau ada manusia menyelamatkan manusia jadi semut menyelamatkan semut saja itu kalimatnya diabadikan Quran apalagi kalau ada manusia menyelamatkan manusia itu lebih layak lagi untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi pemuliaan Allah yang dilakukan terhadap semut yang menyelamatkan semut. Maka kita tahu amal menyelamatkan manusia dalam segala bentuknya. Kerelawanan, kerja-kerja kemanusiaan, menyumbangkan darah, menyumbangkan harta, tenaga, pikiran untuk menyelamatkan nyawa sesama manusia itu jauh lebih agung dan lebih mulia dan lebih layak untuk dimuliakan Allah daripada semut benar tersebut. Semut benar semut saja diabadikan Quran, apalagi manusia mendapatkan manusia. Maka kita tahu juga di dalam persyarikatan yang amat sangat kita cintai ini di Muhammadiyah sesungguhnya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan juga tidak hanya memperhatikan soal pendidikan tetapi juga soal pertolongan keselamatan poin-poin yang kemudian menjadi PKU kita ini pertolongan keselamatan umum ini adalah bagian dari betapa menyelamatkan manusia itu jauh lebih besar daripada menyelamatkan semut dan lebih layak untuk diabadikan oleh Allah Azza Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dikatakan insya Allah, kalau semut menyelamatkan semut, itu kan cuma menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan dari kebinasaan di dunia, kematian di dunia. Kenapa? Karena semut itu di akhirat kan tidak dihisap amalnya. Tidak menghadapi penimbangan amal tidak ditentukan oleh Allah yang ini disiksa, di alam yang ini diberi nikmat. Semut. Sedangkan manusia itu kalau mati itu dihisap amalnya. Itu dipertimbangkan amalnya. Ditentukan surga dan neraka. Maka kalau ada manusia menyelamatkan manusia dalam soal nyawa, Quran dan Taurat mengabadikan dengan kata-kata man ahya nas seorang kok menjaga kehidupan seorang manusia itu seakan-akan dia menghidupkan manusia seluruhnya keahlian saja melihat seperti dia kemudian menjaga kehidupan seluruh umat manusia itu baru soal dunia soal nyawa nah semua tadi juga cuma soal dunianya soal nyawa apalagi kok manusia ada yang kemudian dengan seruan lisannya itu membawakan kepada sesamanya keselamatan bukan cuma di dunia tetapi di akhirat itu lebih layak lagi untuk diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tadi semut itu cuma menyelamatkan semut diabadikan Quran kalau manusia menyelamatkan nyawa manusia lebih layak diabadikan oleh Allah tapi kalau manusia menyelamatkan bukan cuma dunia manusia, tetapi akhiratnya manusia berlipat-lipat kali lebih layak dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sampai berfirman di dalam surah Fusilat Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang ahsan lebih baik, lebih indah, lebih mulia perkataannya daripada orang yang daripada orang yang da'a Allah menyeru ke jalan Allah berdakwah ke jalan Allah wa amila salihan dan beramal saleh wa qala innani minal muslimin dan mengatakan kepada semua orang bahwa sesungguhnya aku adalah bagian dari kaum muslimin innani minal muslimin itu kalimat tawadhu sesungguhnya aku bagian dari kaum muslimin jadi manakah yang lebih indah daripada seorang yang perkataannya begitu mulia yaitu darah itu berdakwah ke jalan Allah beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku karena seorang orang muslim. Ini artinya semut menyelamatkan semut mulia dimuliakan Quran. Manusia menyelamatkan nyawa sesama manusia sebagaimana semut menyelamatkan semut itu lebih mulia lagi dan manusia bukan cuma menyelamatkan nyawa manusia tetapi juga menyelamatkan kehidupan akhiratnya manusia menyelamatkan mereka dari neraka menuju ke surga menyelamatkan dari siksa menuju pahala dan nikmat-nikmat abadi itu jauh lebih agung lagi maka nah, inilah ketika kemudian persyarikatan ini dimunculkan guru kita Ya, Ahmad Dahlan mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh manusia yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah dari mungkar dan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik umat. Bukan cuma lebih baik daripada semua, tetapi bahkan di antara semua manusia menjadi yang terbaik disifati terbaik karena dakwah yaitu menyeru kepada yang makruh, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhiruna sabiqun." Kita ini umat yang bungsu tapi sulung. Kita umat yang terakhir tapi pertama-tama. Apa maksudnya kata Sayyidina Ibnu Abbas? Maksudnya adalah kita umat yang bungsu terakhir ditampilkan oleh Allah ke dalam pentas muka bumi. Kita ini umat bungsu dibandingkan umatnya Nuh, umatnya Hud, umatnya Saleh, umatnya Lut, umatnya Ibrahim, umatnya Musa, umatnya Isa. Kita amat akhir. Kita bungsu. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu tawaduknya menyebut tentang diri beliau ketika sahabat-sahabat memuji beliau dan beliau adalah Sayyidul Ambiya wal Mursalin pemuka para semua nabi dan semua rasul Bahkan beliau menjadi imam bagi semua nabi dan rasul sepanjang zaman ketika Isra di Masjidil Aqsa dan ketika Nabi tentang dirinya ditanya dibandingkan dengan Nabi pendahulunya beliau mengatakan dengan sangat tawadhu apa kata beliau perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelum aku seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Rumah itu dibangun hampir selesai kecuali satu saja batu bata yang belum dipasang di rumah itu. Lalu ada orang lewat dan mengatakan, alangkah indahnya rumah ini, betapa sempurnanya rumah ini kalau batu basa batu bata yang ini dipasang. Maka Nabi mengatakan, aku batu bata itu. Dan tawaduknya Rasulullah mengatakan, aku hanyalah satu batu bata dari sebuah rumah yang ini yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla bagi umat manusia. Tapi beliau mengatakan, makhluk al-akhir bersabikun kita umat yang paling bungsu tapi pertama-tama. Maknanya bungsu ditampilkan oleh Allah tapi pertama-tama masuk di surga Allah Subhanahu wa karena nanti di akhirat tidak akan ada umat dan para nabi nabinya diizinkan masuk ke surga Allah sebelum umat Muhammad SAW masuk ke surga. Ketika itu Nabi SAW akan berada di mahsyar, kemudian Allah akan himpunkan para nabi dan rasul datang dengan pengikutnya. Jadi ada nabi datang sendiri, lo pengikut mana? Saya tidak punya umat ya Allah. Ada nabi dengan umatnya cuma dua, istri sama anak <laughs> ada nabi dengan pengikut yang segelintir segelintir sampai kemudian Nabi SAW diperlihatkan ada seorang nabi yang membawa rombongan-rombongan begitu besarnya maka Nabi bertanya kepada Allah ya Rabbi umat siapakah ini maka Allah Azza wa berfirman itu adalah umat Musa alaihissalam besar sekali rombongan-rombongannya begitu gagah dan begitu penuh kebanggaan Nabi kita Musa alaihissalam itu di dalam membawa umatnya sampai kemudian Rasulullah merasa amat merasa amat apa namanya minder melihat umatnya Musa itu tetapi Allah subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Rasulullah untuk memanggil umatnya maka datanglah umatnya dan ternyata umatnya Rasulullah itu memenuhi ufuk dari timur sampai ke barat umat yang terbesar umat yang paling agung dan ternyata umatnya Musa yang gagah-gagah itu semuanya oleh Allah ditahan tidak boleh masuk surga dulu sebelum umat yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai itu masuk surga. Nah, Nahnu al-akhirun nasrani pun Ada pertanyaan, kenapa Allah memberikan kedudukan begitu tingginya pada umat Muhammad sehingga umat-umat sebelumnya itu diakhirkan di dalam masuk ke surga Allah dibandingkan umat Muhammad? Para ulama memberi keterangan karena umat Muhammad Wasallam ini memegangi selendang yang selendang itu dipakaikan Allah dulunya hanya kepada para nabi dan rasul yaitu selendang yang namanya selendang dakwah dan selendang jihad dulu sebelum umat Muhammad kalau ada kaum ingkar kepada nabinya kafir zalim memusuhi nabinya habis-habisan maka Allah menghancurkan mereka itu dengan bencana ada yang ditenggelamkan ada yang diberangkat Tahu bedanya ditenggelamkan dan ditenggelamkan ya? Dalam bahasa Arab ada idrak, ada ada khasab. Idrak itu artinya ditenggelamkan ke dalam air. Khasab itu artinya ditelan bumi, ditenggelamkan. Ada juga yang kena gempa, ada yang dibalik tanahnya sampai dihujani dengan batu-batu dari langit, ada yang kena angin dingin yang menusuk, menghabisi, ada yang dengan suara gelegar yang sangat keras menguncur Semuanya Allah kerahkan pasukan alam semesta untuk membinasakan umat yang durhaka. Tetapi untuk umat Muhammad itu ada di dalam surah Taubah Allah berfirman, "Fatinuhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum." Peranilah mereka orang-orang yang kufur kepada Allah itu wahai orang-orang beriman karena Allah hendak mengadab mereka bukan dengan kekuatan alam semesta, tapi Allah hendak mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dulu yang namanya dakwah itu cuma tugasnya Nabi Rasul. Maka Musa yang berdakwah cuma Musa dan Harun. Maka kemudian di kaumnya Nuh ya cuma Nuh. Di kaumnya Lut cuma Nuh. Ibrahim cuma Ibrahim. Ishak, Ismail, seterusnya. Semuanya nabi-nabi lah yang bertugas berdakwah. Sementara pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ayatnya sudah kita baca kuntum khairu umatin ukhrijat lin-nas. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan ke manusia dan sifat terbaik itu dikatakan tak mulu nabi makhluk buatan kata mungkar untuk kembali ke ayat tadi. Tidak sekali Allah mengatakan kata ida atau ala wajdanam qalat lamma ya ayuhan nasu kita pun layak dimakan sulaiman dan junuduhu tubuh bubuk layak yashkurun. Ayat ini menunjukkan hewan-hewan itu punya maskanah punya masakin. Masakin itu tempat-tempat tinggal yang memberikan ketentraman. Karena kata maskan itu selain punya makna, maskan sakan itu artinya bertempat, bertinggal, ada juga makna bahwa di situ ada sakinah, ada ketentraman, ada perlindungan. Di maskan itu bahasa Inggrisnya home, bukan cuma house, tapi home. Nah, kita ini home sejati kita di mana? di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang singgah, musafir yang singgah, atau abin sabilin atau seorang yang sedang menyeberang jalan. Kita cuma sebentar saja di dunia ini tempat kembali kita betul masa kita itu rumah-rumah sejati kita adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap kita mendengar ini kalau semua tempat berlindungan karena mereka hidupnya juga memang hidup di dunia semata, tidak ada bagi mereka hisap, tidak ada bagi mereka perhitungan amal, maka mereka tidak perlu memikirkan tentang akhiratnya. Tapi kita manusia dikaruniai oleh Allah akal yang sempurna untuk memikirkan bahwa dunia inilah lapangan tempat kita beramal, sementara pulang kembali yang sejati adalah kelak ketika memasuki surga. Tersebut selanjutnya ayat ini menyebut masakin aku. Kalaulah ada di dunia tempat di mana kita bisa bermaskara bertempat tinggal yang mendatangkan sakinah ketentraman itu, maka itu adalah sebuah rumah tangga yang barokah. Maka bagi yang hendak mencicipi surga sebelum surga, yang ada hanyalah di dalam pernikahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang litas pun ilaiha wa ja'ala bainakum dan warahmah. Jadi surga sebelum surga itu adalah kehidupan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu taala. Istilah keluarga sakinah dari sisi makna kurang tepat, lebih tepat keluarga barokah. Bahwa di dalam keluarga barokah itu ada unsur sakinah, Ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan lintas sepuluh itu maknanya banyak. Ada lita biha, ada lita tafu ada lita milu ilaiha, ada lita biha. Jadi kalau rumah tangga itu kemudian sakinah, surga sebelum surga, tempat berlindung kita dari dalam segala-galanya di luar rumah kita, maka di sana ada litayif kubiha, kehadiran istri bagi suami, suami bagi istri pertama-tama dalam makna sakinah itu adalah untuk menjaga dari perbuatan dosa. Suami ada istri jadi tercegah dari maksiat, tercegah dari perbuatan dosa. Istri ada suami jadi tercegah dari perbuatan dosa, tercegah dari perbuatan maksiat itu Boleh nggak Allah mulaha kata Imam Ibnu berkata dan supaya kemudian bisa membangun Pak, membangun sebuah ikatan batin yang kuat dengan dia. Jadi seperti apa namanya? Tauhid la ilaha illallah. Tidak ada bersenang-senang dalam hal ini, dalam hal pernikahan itu tidak ada bersenang-senang yang berpahala kecuali dengan istri. Tidak ada bermanja-manja yang berpahala kecuali dengan suami dan begitu seterusnya. Itu li tafkafu paham. Walitamin melihat kata Imam Kasir dan supaya kamu bisa merasakan kecenderungan padanya, kepikiran tentang dia. Seterusnya, pikiran dunia akhirat melihat. ma ilaiha dan kemudian terakhir walitat makin bihal dan supaya kemudian kita merasakan ketentraman dengan kehadiran istri dengan kehadiran suami menjadi tentram hidup bukan tentram yang membinasakan tentram yang membinasakan itu apa kalau nggak tentram nggak tentram tentramnya hanya kalau bersama kalau tidak bersama galau itu tentram yang membinasakan contoh karena saking tentramnya bersama istri dan kalau tidak bersama istri tidak tentram jadi tidak mampu berangkat berjihad itu tentram yang rusak Jangankan berangkat jihad, berangkat sholat berjamaah ke masjid jadi berat, itu juga terang yang merusak gitu ya. Maafkan aku istri kok harus meninggalkan sholat berjamaah ke masjid ya Allah aku gak kuat gitu. Nah, ini lebay gajah alay gitu ya. Yang seperti ini ini ketentraman yang merusak karena itu adalah bersama. Sedangkan tentram terikat mainu biha itu kata Imam Mukatir yang tentram dalam keadaan bersama, tentram ketika berpisah. Tentram ketika berpisah itu karena apa? Karena saling percaya. Enggak setiap detik SMS kamu sedang apa, di mana sama siapa, kamu sedang apa, di mana sama siapa, terus terus. Tapi ada kepercayaan yang di sana pun menjaga amanah dia pergi kemudian juga dalam rangka kebajikan tidak ada aneh-anehnya tidak ada dosa-dosanya kita di sini juga di rumah kemudian menjaga amanah. Dan inilah yang kemudian harus dibangun bagi setiap mujahid dakwah, bagi setiap yang bekerja, bagi setiap yang kemudian memuliakan keluarganya tetap dia kembali dalam segala kebaikan tidaklah dia meneladani Rasulullah. Rasulullah itu ketemu dengan penampilan prima satu untuk Allah, dua untuk keluarga, baru tiga untuk tamu, baru empat untuk umat umum. Kita ini sekarang terbalik penampilan paling prima untuk tamu atau untuk bukan penjaga penjaga kios di mall kan, gitu ya itu penampilan paling prima kita untuk penjaga kios di mall misalnya ya kalau mau ke mall jamdanya bagus banget gitu Nabi mencontohkan penampilan prima pertama untuk Allah baru kedua untuk keluarga nah keluarga itu berdua loh tadi justru istri untuk suaminya rolnya belum di depan dasarnya sobek 15 gitu ya terus maskernya belum dihapus belum bisa Nabi itu selalu membawa siwak kemanapun beliau pergi dan siwakan yang paling utama itu adalah ketika beliau akan salat dan siwakan yang kedua itu adalah ketika akan berjumpa keluarganya baik istri, anak, cucu-cucu semua dan Nabi itu mencontohkan pulang dari perjalanan jihad itu Biasanya kaum muslimin itu tidak sahabat-sahabat itu tidak langsung disuruh masuk ke kota Madinah. Kalau sampainya sore, malam itu kemah dulu di luar kota Madinah. Untuk apa? Berita dikirim ke keluarga, ke rumah, suami-suami, anak-anak, semuanya akan pulang hari ini. Para pejuang mujahid akan pulang. Para istri hendaklah mempersiapkan rumah dengan rapi, membantu-membantu kalau membersihkan rumah, gitu ya. Istri tampil yang paling cantik, kalau perlu pakai lagi baju pengantinnya, gitu Masak masakan yang paling lezat untuk suami. Suami-suami juga begitu. Di luar kota kemah itu wajib untuk mandi, wajib <laughs> untuk memangkas kumisnya, merapikan jenggotnya, memakai parfum terwangi. Pulang dari jihad itu dalam keadaan 100%, bukan sisa-sisa. Bukan lima watt Dari mas dari jihad. <laughs> tidak, dari mas jihad ya. Jadi dan keadaan 100% dia pulang bukan ketika berangkat saja dia 100% tetapi ketika dia pulang untuk keluarganya juga 100% maka para lelaki yang bekerja dan pekerjaannya rutin diharapkan di dalam tasnya itu ya ada jam kerjanya berangkat jam 8 pulang jam 4 sore itu di dalam tas kerjanya wajib ada pasta gigi wajib ada sikat gigi wajib ada parfum dan deodoran untuk apa pulang sebelum sampai rumah kalau bisa mampir masjid gosok gigi dulu, cuci muka dulu, pakai kalau perlu tabis ruyanya diulang lagi gitu ya. Warungnya disemprot lagi pulang itu 100% sehingga apa? Ketika akan berangkat, berjuang berangkat, bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan semua berangkat pergi, itu istri melepasnya dengan penuh pemuliaan, kehormatan dan kerelaan. Kenapa? Kalau pulang tambah keren. Tapi kalau tiap pergi pulangnya itu tambah rusak gitu ya. itu mau dilepas pergi susah nah, karena nanti kalau pergi nanti pulang-pulang rusak pulang-pulang tidak sisa-sisa jangan sampai terjadi ini masakan gitu ya kalau semut-semut punya kan maka kita pun punya masakan gitu. terakhir pelajaran dari semut adalah semut tersebut Masya Allah, Allah menunjukkan kepada kita mental da'i yang sejati mental da'i sejati itu berprasangka baik apa kalimat seperti itu? Layak dimakan Sulaiman wajudu dulu wa ulana yashkurun. Ingat penggalan kalimat tadi, wa yashkurun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian padahal mereka tidak menyadarinya. Padahal di antara pasukan Sulaiman kan ya mestinya ada yang kemudian sengaja menjadi gitu. Tetapi kata seperti itu, wa ulana ya khawatir khawatirnya nanti kalian terinjak mereka nggak sadar padahal bisa jadi ada yang sengaja sadar injak injak itu ada tetapi kemudian prasangka baiknya itu kepada pasukan Sulaiman, mereka itu kalau nggak sadar bisa ninjak. Tapi kalau sadar sebenarnya nggak ninjak. Cuma kalau khawatirnya kebanyakan nggak sadar. Jadi jangan sampai kalian terinjak. Ini mental seorang kaki yang penuh dengan prasangka baik, yang penuh dengan sebuah pandangan yang positif terhadap apa yang menjadi objek dakwahnya. Sunnah Rasulullah SAW yang sahih mencatat untuk kita tragedi dakwah Meskipun kalau dipandang dari sisi lain itu adalah soal dari mana taubat Allah, taubat Allah itu maha penerima taubat, tapi kisah ini juga bermakna bagi kita tentang orang yang berdakwah. Nah, maka di antara asas kita mencari guru itu kita harus membedakan mana ahli ibadah, mana ahli ilmu. Itu beda, gitu ya. Ahli ibadah itu mulia, tapi tidak untuk diambil ilmunya. Ahli ilmu itulah yang lebih kasasi untuk diambil ilmu. Kisah tentang pembunuh 99 nyawa masyhur ya di Nabi Solihin dicantumkan oleh Imam Nawawi ada orang di zaman Bani Israel membunuh 99 nyawa lalu dia menghadap kepada seorang rahim ahli ibadah itu kan salah alamat tanya tentang tobat sebenarnya prasangka baik ini ya bener kenapa ini ahli ibadah bisa menjadi saya tobat gitu cuma saya ini rahimnya belum pernah terasa berdosa maksudnya sepanjang hidup itu lurus gitu ya jangan kan kok membunuh orang mata ini semut aja nggak tega ini rahimnya gitu jadi ketika ditanya, saya sudah lulus 99 orang, kira-kira kalau teman diterima apa enggak? Itu gemetaran duluan. 99 orang. Jadi dia sepanjang hidupnya menghabiskan waktu sholat, sujud, ruko baca taurat, sholat, sujud, ruko baca taurat. Yang tadi kita katakan bunuh saja tidak tega, itu dilakoni saya membunuh 99 orang kan gemetaran duluan. 99 Ya Allah, kok bisa saya itu bunuh 99 tidak nggak tega. Bunuh satu orang aja kata Taurat itu membunuh seluruh nyawa. Kok anda membunuh sembilan musuh? Cas. Tahu kenapa terus? Setannya datang itu pembunuh sembilan nyawa umat merasa mengtobat kok malah ditakut-takutin begini. Allah itu maha memberi azab. Allah itu maha menyiksa. Neraka itu mengerikan gitu. Baru datang kok kemudian sudah di Fonis mengerikan begitu, akhirnya dia lebih 99 itu nanggung, 100 itu akan lebih bagus gitu. Terus itu si Rahim dibunuh sekalian, jadi bidang 100. Pergi dia lagi, gitu ya. Tapi terap hatinya dihantui oleh dosa-dosa dan kesalahan itu dia ingin bertobat lagi. Kali ini yang dia datangi adalah seorang ahbar, seorang haber, seorang ahli ilmu. Kalau yang tadi rahim, ini haber. Jadi karena bahasa Arabnya kata bahasa Arabnya kan cuma dibalik ya rahib itu orang ha tapi ha bukan ha dan ba tapi kalau haber itu ha ba dan ra haber itu ahli ilmu ahli taurat didatengin gitu saya itu sudah bunuh 100 orang ya Pak Yai itu start tat kalau sekarang nggak pakai us tat bingung gitu ya artinya apa tat saya sudah terus satu orang ya gimana tak kalau dulu saya pakai TAT ini iya, saya SMS biasanya itu pakai TAT tak nah, saya sudah terus satu orang nih gimana ini? oh, baru seratus loh seratus sih banyak lah iya apa saya masih bisa tobat bisa apa diterima Allah maha berenang tobat dosa anda selalu terjadi, ampunan Allah itu selalu lebih luas, lebih besar. Loh, masa lah? Beneran? Bisa kok percaya diri? Bisa. Caranya gimana? Kamu bisa, kamu istighfar, kamu sekarang berusaha untuk jadi orang baik dan gini loh, kayaknya kamu itu jadi jahat bukan karena kamu sendiri, tapi karena lingkungan. Mau coba pindah. Oh gitu. Iya, pindah kemana? Ke kota lain biar kamu dapat lingkungan baru, bisa jadi orang baru yang lebih baik. Oh, siap berangkat mati di tengah jalan kan ceritanya gitu ya sampai malaikatnya rebutan kata malaikat malaikat azab ini jatah saya pembunuh seratus nyawa jatah saya saya siksa di neraka kata malaikat rahmat oh enggak ini sudah bertaubat mau saya bawa ke surga no tidak bisa sampai malaikatnya hampir bertengkar lalu membawanya ke hadapan Allah swt maka Allah kemudian yang maha tahu maha perkasa maha bijaksana mengatakan ukur saja jaraknya diukur selisihnya kan cuma sejengkal lebih dekat ke tanah taubat daripada ke tanah dosa maka dia masuk surga Terus pelajaran lain dari cerita itu adalah kalau kita menghadapi orang semacam itu orang yang bersalah orang yang berdosa jangan kita tertarik pada dosanya tapi tertariklah pada semangat taubatnya Dulu Rasulullah SAW kan kemudian ada orang menghadapi ya Rasulullah Saya berzina ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah Nah, kita ini kalau ada orang kemudian curhat kepada kita bahwa dia berdosa, kita nggak boleh membesarkan dosanya itu. Tapi kita kemudian membuat dia terbuka untuk jalan bertobat. nah ini kan pertanyaannya kemudian, ah enggak, kalian cuma nyium dah bertobat, bertobat. Itu Hari berikutnya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, saya zina ya Rasulullah, dosa ya Rasulullah, saya pengen dirajam ya Rasulullah. Ah, enggak, kalian cuma meluk tobat tobat tobat selesai selesai hari berikutnya ada lagi ya Rasulullah saya kan dosa ya Rasulullah zina ya Rasulullah ah kalian cuma tidur sebelahan enggak enggak dan tobat tobat ya. nah kalau kita kan enggak gitu ya meskipun akhirnya orang yang dirajam kata dia pengakuannya sampai tiga kali berturut-turut dan kalau kita ini masya Allah ada orang yang curhat begitu aku dosa besar ya uh oh, dosa apa gimana Sampai Kepala judes-judes gitu ya. Detailkan pertanyaannya itu. Terus kamu ngapain aja di situ? Malah kepala aja, tarifnya berapa? Nah ini yang kemudian kira-kira kalau kemudian kita menghadapi sebagai seorang lain, menghadapi orang yang punya seperti itu tugas kita menjaga itu, tugas kita berpasang terbaik, tugas kita berpikir positif, memberikan kesempatan pada dia untuk bertobat dengan Allah SWT kecuali ada kasus khusus di Ibnu Abbas itu salah satu ini lagi nah, ngisi pengajian dia menyampaikan hadis bahwa Allah itu maha penerima taubat pintu ampunannya terbuka luas sebesar apapun dosa pasti akan diampuni lu ada seorang pemuda datang Ibnu Abbas kalau saya bunuh orang taubat saya diterima enggak ya? enggak enggak jadi kalau saya bertobat karena bunuh orang enggak diterima enggak saya tegaskan lagi tadi anda menyampaikan dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas ampunannya. Tapi kalau saya membunuh apakah saya dapat tidak? Demi Allah kamu tidak diampuni. Itu kan jawabannya terbelalak semua ini tapi kepikir kiai ini. Jadi kan begini tadi baru menyampaikan pengajian bahwa semua dosa itu diampuni oleh Allah, Allah Maha Penerima Taubat. Kok ini ada buku datanya sampai tiga kali dikatakan Tuhan tidak diterima, ada tidak diterima, Tuhan tidak diterima. Lalu kemudian ini pulang. Setelah kemudian ini pulang, pada bertanya para murid, gimana kok tadi itu pekerjaannya kok saya jadi bingung gitu saya bingung guru tadi dibilang kamu itu menerima tobat ada pemuda tanya ada bilang tobatnya rakyat ini mana kata yang apa karena dia belum membunuh coba kalau kesininya saya sudah membunuh saya insya Allah akan katakan bahwa tobat kamu diterima cuma dia datang ke sini itu belum membunuh nah kalau saya bilang tobat pun diterima lah dia membunuh habis itu oh, iya. satu saya katutan dosa kata itu Abbas dua ya kalau membunuhnya sukses kalau enggak kalau keduluan bunuh, belum sempat tobat, apa yang kemudian yang diterima? Nah, maka ini juga kepekaan kita itu menjawab juga hati-hati gitu ya. Ada orang saya begini, oh sudah belum ini. <laughs> kalau sudah, insya Allah tobatnya diterima asal kemudian musuh-musuh itu. Tapi kalau belum minta izin melakukan sesuatu dan kemudian tanya nanti tobatnya diterima atau enggak, jawab enggak. Kenapa? Ya orang mukmin membunuh orang lain itu kemungkinannya dua, mati yang dibunuh atau yang membunuh juga ikut mati. Padahal kata Nabi kalau dua saling membunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat-sahabat itu kan profesi Rasulullah Kalau ada orang kok membunuh masuk neraka Itu kami bisa menerima Tapi kalau orang dibunuh kok masuk neraka Kok oh, kasihan temen kata Nabi karena dia juga niatnya membunuh cuma kedua dia mati dalam niat dia mati dalam niat yang buruk dan Allah akan bangkitkan kembali dia dalam niat buruk itu belum sempat bertobat nah pendingan yang membunuh sukses itu kenapa masih punya kesempatan bertobat daripada yang terbunuh karena mati dalam niat soal kalau hati yang buruk jadi cerita tentang Rahib dan Haber yang memberi cerita berbeda tentang dua ah, tentang seorang pembunuh ini hmm. memberikan kita gambaran seorang itu seorang dai hendaklah membawa kabar gembira sebelum peringatan memberikan kemudahan tidak dipersulit memberikan penjelasan sebelum memberikan pembebanan ini sesuatu yang asasi di dalam sebuah agama terima kasih waktunya saya kira terbatas memang kita masih punya waktu kira-kira 10 menit untuk diskusi, saya kembalikan kepada uh, Ya, demikian tadi uh, se hanya sebagian hijauan yang sudah uh, uh, sebelum ke acara selanjutnya eh, saya mau tanya teman-teman yang di sini siapa yang sudah punya twitter Eh, siapa? angkat tangan angkat tangan yang punya Twitter wah belum punya Ustaz nah, silakan uh, untuk membuat akun Twitter dan uh, bisa follow uh, akun yang Ustaz Salim yaitu @salimamilah uh, untuk selanjutnya, dan selanjutnya mungkin ini ada sesi tanya jawab. Uh, ada tiga penanya mungkin. Okay ada yang mau tanya dari TSA atau dari mas-masnya monggo silakan ada yang mau tanya tidak ada tidak ada cukup insya Allah tadi saya janji sama yang terhormat ketua DPR ini sampai jam 9 sebelum Insya Allah kita bisa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, cuman ini bukunya saya menyediakan cuma satu atau dua. Satu untuk berbakti kepada dulu, dan sewan bapak sesat lagi. Nah, saya serahkan kepada penonton gimana caranya mau kuis atau apa Oh, langsung ada yang nanya satu, Silakan. Silakan Bapak. bekal nggak ada yang kemudian membagi e, eh, bekal perjalanannya jadi satu itu cepat <laughs> tapi belum tentu sampai cepat jalannya tidak. ya kenapa ya orang yang sendiri itu efisien <laughs> gitu ya cepat kemudian kalau orang bersama-sama itu lama sampainya tetapi bisa lebih jauh jalannya jadi misalnya kita jalan cepat tapi sendiri gomlat gitu ya, sampai pacitan dan sekitarnya. Tapi kalau kemudian jalan ada pimpinannya, kita mau kemana itu sudah dirumuskan sejak awal. Ini mau kemana? Jelaskan dulu, gitu ya. Sepakati dulu. Nanti bagaimana teknisnya di tengah perjalanan kita kalau ada yang sakit gimana kalau ada yang kemudian apa yang ingin buang air ingin jajan seperti apa ya itu di briefing dulu sebelum berangkat. Jadi berangkat itu dengan sebuah keterkotaan yang bagus. Jadi yang sendiri itu cepat belum tentu sampai, cepat jalannya gitu ya. Kan jalan enam dalam tempoh itu di rampung gitu. Tetapi kalau kemudian kita bersama-sama itu mungkin ala-ala gitu ya. Yang penting kan guyupnya punya itu ya sepanjang jalan bisa curhat, bisa ngobrol, sharing, bisa keakraban gitu itu sepanjang jalan pentingnya di situ dan itu tidak terasa dulu dulu tidak terasa dulu itu lagi tidak nggak terasa karena ngobrol terus sepanjang jalan coba kalau sendiri iki kok lah katakan padu iki kok lah katakan itu kan terasa gitu ya kalau sendiri tapi kalau ngobrol-ngobrol dulu dulu itu kan gitu itu kan gitu terasa nah terakhir kalau kita kemudian jalan dengan pimpinan itu kita jelas step by step menuju ke satu tujuan yang pasti gitu ya jelas saja ya itu peribahasa nggak 100% benar mungkin juga ada yang sembilan sampai tujuh tujuan kalau tujuh cuma sampai ke atas ya dekat-dekat saja kan tidak ada masalah gitu kan harus tujuannya dekat insya Allah tidak ada persoalan Orang Arab bicara dengan peribahasa semacam ini kan gambarannya perjalanan itu kan jalan pada pasir, nggak kayak kita lewat jalan raya kan. Nah itu yang saya maksudkan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita membaca peribahasa juga harus lihat konteksnya kayak apa alamnya gitu ya. Jadi peribahasanya orang Indonesia bagaikan air di, di dalam talas bu. orang Arab nggak ngerti air di dalam talas itu apa bu? kan nggak ngerti ya setiap peribahasa punya konteks bagaimana tempat dan suasana keadaan ya. Karena apa yang satu, bukunya untuk Mbak Puput ya. Mau minta tanda tanya sekalian nggak Mbak? Kalau bukunya gratis, tanda tanya dibayar. <laughs> rekan-rekan yang bisa Allah tidak perlu ragu kalau memang ada puasa rezeki untuk bisa membuku ini karena seperti yang kita sampaikan baik royaltinya penulis maupun keuntungannya penerbit semuanya disumbangkan ke Palestina dan Suriah. Ada yang bilang kok enam ribu mahal? Jangan ya hidupnya zaman ini nggak merasakan zaman Imam ada habib, Zaman Imam ada habib itu beli satu set Sahih Bukhari itu harganya seribu dinar 1000 dinar itu berapa? Satu dinar itu 2,3 juta rupiah Jadi 1000 dinar itu 2,3 miliar Dulu zaman Imam Adhabi Harga satu set Sahih hal bukhari itu 2,3 miliar Kenapa? Belum ada mesin cetak Semuanya tulisan tangan nyalin itu Dan kemudian nyalinya dengan khot bagus dihias-hias Itu kerjakannya satu setengah tahun Satu salinan Jadi Ya seperti itu harganya buku jadi kira-kira kalau zaman ini kita bilang harga buku mahal atau murah makanya Imam Syafi'i itu saking nggak punya uangnya kalau tulis itu di pecahan genteng, pecahan keramik, di pecahan di pelepah kurma, di tulang-tulang. Kenapa? Saking nggak punya uangnya tapi semangat belajarnya tinggi. Nah kita sekarang dimudahkan Allah. Ini buku suka beli ini cuma enam puluh ribu. Kalau banyak kan berapa hari? pak? Macam enam puluh ribu anda makan berapa hari? Tiga. Belok tenang. Ini mesti saya dua balik. Iya, dua puluh ribu sehari itu ya wis. Ya, ya bisa sih ya. Saya bisa membayangkan bisa. Jogja lo Jakarta jangan bandingkan. Kalau makan tiga hari, kalau tubuh berapa hari? Seumur hidup. Ngono ngomong larang ya, kasih. Eh, Ini juga uh, mungkin sebelum acara uh, pada malam hari yang itu uh, eh, ada sedikit kenangan-kenangan dari teman-teman pemuda Muhammadiyah dan lain Ya. Oh, kenangan pahit berarti. kenangan manis, ada mana pahit? Ini puzzle. Buat anak saya, Bu. Jadi sekalian ucapkan jazakumullah kami apresiasi acara ini luar biasa. Belum banyak yang udah hubungi Pak Sutomo bersama di Jogja saja baru mungkin dua kali ini. Jadi saya kira tapi alhamdulillah begitu bukunya sudah habis. Insyaallah pekan ini cetak ulang dan mudah-mudahan ini menjadi satu eh, hal yang dicatat Allah Subhanahu Wa Taala Allah pertemukan kita dengan saudara-saudara kita di Palestina kelak juga di lah. Mohon doa restu untuk keberangkatan tanggal 2 semoga lancar berkah semuanya tidak ada alam fitnah dan mendapatkan pahala besar dalam membawakan amanah dari rekan-rekan yang menitip kita semoga